Di kitab ini aku hanya akan isyaratkan saja kepada poin-poin terpenting, hal-hal terpenting Mukhtasorotan secara ringkas Fifusulin dalam beberapa fal. Ada pasal 1 2 3. hula hifduhu maksudnya biar mudah dihafal. Wadobtuhu dan mengingatnya. Insyaallah atas kehendak Allah taala yang maha tinggi. Faslun fasal. Awaluma bahi yang seyukianya. Mula-mula yang seyukianya ada. Awaluma bahi mula-mula. Atau pertama, hal utama yang semestinya seyukianya ada. Lil mukri'i bagi ustad. Wal qari'i bagi mudan murid Bagi ustadz mukrik itu ustadznya. Wal qari' murid. Itu apa? Ya, kita semua. Ayyaqsida hendaknya mereka berdua, guru dan murid itu. bidalika dengan mempelajari ilmu itu. Ridho Allah Ta'ala mengharap ridho Allah Ta'ala. Ini yang harus senantiasa hadir di dalam hati para ustadz dan para murid. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru" dan sungguh mereka itu hamba-hamba Allah itu tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullah untuk beribadah kepada Allah dengan bagaimana mukhlisina yang tulus hanya karena Allah bukan selainnya lahuddin bagi Allah adalah Yani mukhlisina lahuddin. Hunafa. Maksudnya di sini hamba-hamba ini tidak disuruh beribadah kecuali hanya untuk Allah. Mukhlisi dengan ikhlas. Dan hanya bagi Allah lah agama yang benar, yang lurus. Karena agama yang benar hanya milik Allah. Wa yuqimus salata Yuqimus solata menegakkan solat, menjalankan solat. Wa yu'tuz zakata bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Maka ini tu ini semua ini beribadah dengan ikhlas solat dan membayar zakat itu adalah dinul qayyimah, ajaran agama yang benar, yang lurus. Jadi ajaran agama yang lurus yang benar yaitu beribadah yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Ay al-millah al-mustaqimatu maksudnya dinul qayyimah itu artinya al-millatu agama al-mustaqimatu yang lurus. Agama yang enggak belok-belok, yang benar bukan sesat. Wa fi sahihaini dan di disebutkan dalam kitab sahihaini Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim disebutkan satu hadis riwayat an Rasulillah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati amal perbuatan manusia ini tergantung niatnya diterima dan tidaknya oleh Allah. Jadi kalau tidak di, niatnya nggak benar ya tidak diterima oleh Allah. Wa inna malikul limri'in manawa dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Biarpun dia duduk di masjid berbulan-bulan tapi kalau niatnya bukan karena Allah nggak dapat pahala. Tapi sebaliknya biarpun itu kerja di sawah atau di pasar ternyata niatnya benar benar untuk cari nafkah anak istri dan membantu fakir miskin yatim piatu niat akan diberi oleh Allah pahala. Jadi niat itu paling penting. Maka biarpun itu amal ibadah kelihatannya sujud nangis tapi nangisnya bukan karena Allah, maka itu tidak akan menghasilkan pahala di hadapan Allah, tidak menjadikan Allah ridho, tidak menjadikan sebab Allah ridho kepada orang tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Wa hadal haditsu min usulil Islam, dikatakan hadis ini pokok di dalam pokok-pokok keimanan atau pokok-pokok agama dalam Islam. Jadi ini hadis paling penting. Innamal amalu bin niat. Niat itu paling penting. Sehingga bisa bisa dikatakan tiga perempat agama itu di dalam hadis ini disimpulkan. Dan tidak berlebihan jika dikatakan semua agama ada sangkut pautnya dengan ini. Semua urusan agama. Orang mau zakat, lihat niatnya yang benar sholat, niat yang benar haji, niat yang benar puasa, niat yang benar sedekah, niat yang benar semuanya. Kalau sudah niatnya nggak benar, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawaina dan kami meriwayatkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah rahimahullah Abbas An Ibnu Abbasin dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan ayah beliau Abbas Innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi Sesungguhnya seseorang itu akan menghafal Itu ala qadri niyatihi ya tergantung seperti apa niatnya Ini cukup perlu difahami bahwa enggak ada istilahnya otak enggak mampu Otak orang enggak mampu itu enggak ada Kalau orang kebanyakan belajar sana sini enggak enggak mampu, tidak. Itu bukan piring kalau dikasih nasi satu dua centong lalu penuh itu enggak. Otak tidak seperti itu. Jadi otak itu akan bisa menampung ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi orang hidup di abad ini bisa saja menampung ilmu kayak ilmunya Imam Ghazali bisa. Tergantung niatnya, himahnya cara belajarnya, cara menghafalnya. Jadi biarpun orang belajar kebanyakan belajar, nggak ada istilahnya aduh stres, nggak mampu otak saya. Oh tidak. nggak ada itu. Lambat faham ya, tapi istilah otak nggak mampu itu tidak ada. Jangan dianggap otak itu kayak pelembungan, kayak balon ditiup meletus, nggak ada itu. Jadi diisi begini ya masuk, diisi lagi masuk. Masuk sehingga muncul orang alim besar. Jadi jangan sampai istilahnya uh, menunda untuk memasukkan ilmu ke dalam otak. Sebab kadang-kadang anaknya itu sekolah umum. Sorenya masuk sekolah agama katanya Pak, kasihan otaknya nggak ngejar. Oh enggak. Justru semakin banyak yang dipelajari semakin terbuka otaknya itu. Hanya barangkali manajemen waktu saja mengatur waktu belajar, mengulangi pelajaran itu bagaimana. Jadi nggak ada istilahnya otak nggak cukup. Nah ini orang itu akan bisa mampu menampung ilmu di dalam otaknya itu tergantung sejauh mana kemauannya. Sama-sama cerdas lihat Kalau dites sama. Coba ukuran otaknya seberapa? dia sebanyak dia minta, sebanyak dia ngisi. Makanya ini cerdas-cerdas. Yang satu tidur, tok. yang satu rajin. Lihat, pinter yang rajin. Tiba-tiba yang rajin bisa ngafal Quran, hafal ini. Yang satu tidur, just ama nggak hafal-hafal. Padahal sama-sama kalau ditinjau. Bahkan orang mengatakan dulu cerdasan ini. Iya tapi tidak diisi, tidak dimasukkan ke otaknya. Nah ini. Wa an ghairi dan juga diriwayatkan dari selain Sayyidina Abdullah bin Abbas Innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim Sesungguhnya orang itu akan dikasih, diberi ala qadri niyatihim ya tergantung seperti apa kemauan niat hatinya. Sesuai dengan hadis Nabi ini, "Faman kana hijratuhu ila yang kiwa Kalau orang pergi ke tempat jauh hanya untuk cari istri, dapat istri saja. Atau dunia yusibuha atau dia mencari dunia untuk dapat kerja jauh-jauh ternyata hanya cari duit, dapat duit toh Maka tergantung niatnya. Tapi kalau orang mencari ilmu agama, maka Allah akan beri semuanya. Jadi tergantung niat kita pengen dapat apa, nah, maka kita besarkan niat. Ini niat yang harus utama, pertama kita hadirkan. Niat yang benar, niat yang benar. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, beliau menyusun 40 hadis 40 hadis sahih yang disebut dengan Arba'in Nawawiyah. 40 hadis Arba'in. Nah, ya hadis yang pertama adalah disebutkan ini. Innamal a'malu bin niyati Amal perbuatan kita itu tergantung niat kita kayak apa Yang datang ke majelis ini Niatnya baik dapat pahala Yang enggak dapat capek Ya dapat gelar saja, wah itu hadir pengajian. Tapi insya Allah semua yang hadir ke tempat ini apa niatnya baik semuanya. Sama yang hadir ke masjid enggak niat, enggak dapat pahala iktikaf. Tapi yang niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Jadi tergantung ingat atau tidak, niat atau tidak. Warawaina anil ustaz Abil Qasim Al-Kushairi Kami meriwayatkan dari Abul Qasim Al-Kushairi Seorang sufi besar yang punya risalah sufiyah Risalahnya ahli tasawuf Namanya risalah Kushairiyah Rahimahullahu ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Kala beliau berkata Imam sufi ahli tasawuf Imam Kushairi ini Makanya kalau heran Kalau ada orang akhir zaman ini memusuhi ahli tasawuf sudah begitu pakai pakai karangannya Imam Nawawi baca Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin paling Imam Nawawi paling senang dengan ahli tasawuf. Jadi kitab Imam Nawawi dibaca. Adhkar Nawawi dibaca, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dibaca. Imam Nawawi padahal punya buku yang disebut adalah ahli-ahli tasawuf. Sudah begitu tasawuf dibenci. Ini memang orang sakit. Ahli tasawuf adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan amal. Bukan saja dengan ilmu. Imam Al-Kushairi berkata al-ikhlas ikhlas itu adalah ifradul haq mengkhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala Fitta'ati di dalam ketaatan bil dengan niat. Jadi ikhlas itu kalau kita beribadah karena Allah. Sedekah karena Allah, jangan disisipi pengen disanjung atau pengen jadi ketua sebuah yayasan atau ketua ini atau jadi pejabat ini. Jadi kita bersedekah itu memang benar-benar karena Allah. Wahwa maksudnya adalah ayurida bi taatihi ia bermaksud orang tersebut termaksud orang tersebut bermaksud meniatkan dengan hatinya bi taatihi dengan ketaatan yang ia lakukan itu untuk apa? untuk at-taqarruba ilallahi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah taala tuna syai'in akhar bukan karena yang lainnya min tasannu'in sejenis pura-pura lima makhlukin untuk makhluk. Jadi kalau ada orang sedekah infak kalau orang ini ikhlas itu enggak noleh. Di depan siapa aku berinfak dan kepada siapa aku berinfak. Sebab kalau sudah memikir kepada siapa dan di depan siapa, ini biasanya unsur ikhlas kurang. Kita boleh memikir untuk siapa, tapi maksudnya apa? Yang lebih penting, bukan karena orang itu syukur kepada saya atau tidak. Ada orang fakir mengetuk rumah kita dengan kasar, sudah begitu ngomongnya bentak. Kasih saya duit. Apa? Jawabnya tuan rumah kurang ajar ngemis baik kalau dia ngasih kira-kira dapat pahala atau tidak Nah, kayak kita ngasih orang seperti itu dapat pahala Hah? dapat atau tidak dia orang fakir orang butuh lapar dia dia ya dapat siapa mengatakan tidak dapat wong dia orang butuh hanya dia tidak punya adab yang satu lain, tidak dikasih akhirnya. Kurang ajar. Ngetuk pintunya orang keras-keras. Tidak punya akhlak. Nggak mau ngasih saya. Baik. Setelah itu ada orang ketua lagi. Assalamualaikum punten Bu Haji. Semoga Bu Haji tambah banyak rezekinya bisa naik haji lagi. Bu Haji punten saya butuh duit. Ngasih. Hai lihat. Yang pertama nggak dikasih. Yang kedua dikasih. Ayo Kenapa yang kedua dia dikasih? Hanya dapat dia senyum saja, dapat doa itu. Berarti dia ngasih duitnya hanya karena pengen sanjungan doa itu. Sementara kalau ngasih yang pertama itu tambah gede itu, tantangan nih. Uh, kurang ajar nih bener nih. Ah. Kecuali orang mau minum minuman keras tidak usah kita kasih. Ini orang butuh jelas tetangga lapar hanya tidak punya adab saja. Ngetuk pintunya agak kekerasan. Kita kadang-kadang masih membedakan. Kalau orang baik cara ngomongnya, ah, kalau orang cara ngomongnya benar saya kasih. Ini kemarin sudah dikasih nggak mau terima kasih. Oh, berarti hanya pengen terima kasih. Jadi dalam bersedekah pun ternyata di sini harus kita ini memikirkan. Kadang-kadang ada godaan kita yang tidak mau ngasih. Kadang-kadang ada kesombongan ngasih. Nih, seolah-olah yang butuh adalah dia. Padahal yang butuh kita yang ngasih. Kalau kita renungi. Kalau ada seorang pengemis datang ke rumah kita, kita kasih duit 100 ribu. Yang hebat siapa ya? Yang ngasih katanya bu ya. Karena yang ngasih ngasih duit 100 ribu. Tapi pengemis membawakan pahala segede apa yuk? Hebatan mana yuk? Hebatan pengemis datang membawa pahala. Kita mah 100 ribu. Sepengemis datang menghantar apa? Pahala. Kalau kita ngasih 100 ribu. Jadi kalau direnungi sebetulnya yaitu ikhlas itu akan dibangun dengan cara merenung. Ini orang datang kepadaku, nanti ada suatu ketika disebutkan di dalam hadis sahih, nanti pada akhir zaman orang sedekah itu nggak bisa. Susah. Digambarkan seperti sumur penuh-penuh, mau ngasih ke sini nggak bisa, mau dibuang ke sini penuh, penuh-penuh. Karena orang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau naruh sedekah saya di mana? Ini oh enggak, saya enggak butuh. Oh enggak, saya enggak butuh. Nanti kita akan bingung kalau menemukan saat semacam ini. Artinya kalau ada orang butuh datang kepada kita, itu artinya dia datang dengan pahala. Kita mah cuma ngasih 100 ribu. Nih, ini adalah untuk menata hati kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya agar kita bisa menghadirkan keikhlasan di hati kita. Baik. Jangan sampai kita melakukan kebaikan itu hanya untuk no action di depan orang. Ya, ini saya harus agak hati-hati ngomong saya ya. Kenapa? Calon mertua tuh. Ah. Jadi ngomong halus tuh hanya karena kan calon mertua bukan karena dia meyakini ngomong halus itu akhlaknya Rasulullah. Karena calon mertua takut ditolak nanti itu ya. Makanya kalau sudah ketemu calon mertua lu geraknya merunduk Masya Allah punten dikit-dikit punten mohon maaf Masya Allah dikit-dikit astagfirullahaladzim astagfirullahnya bohong tuh ini hanya sekedar contoh artinya ada orang berbuat baik itu no action pura-pura pengen dilihat masa saya ustadz begitu saya ustadz kalau jalan harus latihan jalannya harus seperti jalannya Rasulullah dipanggil orang tidak noleh baju saya begini. Rupanya dia pakai dandan kayak Rasulullah tuh bukan karena ngikut Rasulullah. Karena apa? Pengen dilihat kalau dia itu ustaz. Ya sulit ya, memang namanya ikhlas itu berat. Semoga Allah berikan keikhlasan. Kita minta, tinggal minta kepada Allah, Allah yang kasih. Au iktisabi mahmadatin atau cari sanjungan. Masya Allah, Ibu itu ya Allah pengajian rajin Masya Allah Pagi hadir, sore hadir, malam hadir Hadir selawatannya pak ini ikut Masya Allah Itu bangga Senang dengan sanjungan Akhirnya kemana-mana dia hanya pengen disebut sebagai Ahli pengajian saja nggak dapat pahala Indan nas di hadapan manusia Eh mencari sanjungan di hadapan manusia Oh mahabbati mathin minal khalqi Mahabbati mathin minal khalqi atau memang dia itu memang senang disanjung. Dibilang orang dermawan. Dibilang orang ini Masya Allah. Lah ini adalah godaan. Dan jangan nengok orang lain. Ini adalah ada pembahasan ikhlas seperti yang pernah kita bahas dan sudah diabadikan dalam bentuk CD. Abadikan amal dengan ikhlas. Itu ada godaan-godaan orang tidak ikhlas itu seperti apa. Di antaranya agar sembuh penyakit riak kita jangan nengok orang lain. Nggak usah nilai orang lain itu riak. Itu riak. Sebab yang tahu hanya Allah. Orang ini ikhlas atau tiga ikhlas, yang tahu adalah Allah. Malaikat pun nggak tahu tuh. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menceritakan tentang amal manusia ini dibawa oleh malaikat. Rupanya malaikat nggak ngerti kalau amal ini amal dengan riak. Jadi ikhlas itu malaikat pencatat amal pun nggak tahu. Tahunya malaikat pencatat amal ini orang beramal ditulis. Jadi urusan riak, urusan ikhlas dan riak, urusan hati hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada orang habis sedekah lalu berkata, benar saya ikhlas, itu dijamin bohong ikhlasnya. Kalau anda ikhlas jangan disebut di lidah, kalimat ikhlas kunci, simpen. Jangan sampai keluar ke mulut kita kalimat ikhlas. Kalau sudah kalimat ikhlas keluar dari mulut kita, itu jadi tidak ikhlas. Sebab ikhlas nggak ada yang tahu, benar saya ikhlas, sudah saya bantu ikhlas, eh, kan, ada E-nya kan. Masih begitulah. Pokoknya kalau orang ikhlas keluar dari mulut, itu sudah tidak ikhlas. Jadi jangan pamer keikhlasan, karena ikhlas tidak boleh dipamerkan. Dan ikhlas tidak bisa dipamerkan. Kapan ikhlas dipamerkan, saat itu ikhlasnya pergi. Anda sedekah karena Allah. Ikhlas atau tidak? Karena Allah, berusaha kita untuk ikhlas. Karena kita tidak bisa mengatakan, amal saya ini sudah ikhlas loh ya. Ini sholat saya sudah ikhlas loh ya. Tidak. Jadi kita serahkan kepada Allah, kita minta. Makanya kita terus berusaha agar amal kita itu ikhlas. Au makna maani atau kita beramal itu memang ada tujuan. Makna dari ma'ani ada maksud-maksud siwal taqarrub ilallah selain karena Allah. Terserah apa saja. Tidak tahu. Imam Nawawi menyebut seperti itu memang gangguan untuk ikhlas susah. Wayasihu ayuqala dan juga berkata Abdul Qasim Al-Kushairi bahwasanya Benar juga jika dikatakan bahwasanya al-ikhlasu yang namanya ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li membersihkan amal perbuatan kita an mulahadzatil makhlukinya makhlukina dari dicermati oleh orang. Pokoknya nggak pengen dilihat orang. Nggak pengen tuh gimana? Ibu punya duit banyak. Kalau orang tetangga pada tahu pasti pada pinjem, Bu. Ibu simpen toh enggak? Simpen. Ada pinjem nanti. Kalau sudah pinjem nggak kembalikan lagi, Bu. Atau banyak maling. Ibu punya duit banyak pencuri. Kira-kira ibu duitnya disembunyikan atau tidak? Nah itu ikhlas. Maksudnya disembunyikan apa? Gak pengen ketahuan. Kalau ada orang ngasih tahu, ibu marah enggak Marah. Ya begitu. Kalau ada orang melihat amal Anda, tahu Anda marah. Bukan tambah bangga lah, itu kualitas ikhlas. Jadi kalau amalnya dilihat orang itu merasa gelisah dia. Ya Allah. Ini ikhlas. Kayak orang punya duit takut ketahuan pencuri. Sebab kalau amal baik itu sudah nggak ikhlas, bukan saja kayak pencuri yang bawa. Hilang begitu saja. Pencurinya nggak ketahuan, hilang. Masya Allah duitnya. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi dan diriwayatkan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau qala beliau berkata Al-ikhlasu yang disebut sebagai ikhlas adalah istiwa'u af'alil 'abdi fid dhahiri wal batini samanya perbuatan seorang hamba antara zahir dan batinnya omongannya ya artinya yang ada di lidahnya, yang ada di hatinya. Nggak ada nyimpen-nyimpen. Jadi kalau akhlaknya ngadep kepada Allah, maka ah, kalau zahirnya ngadep kepada Allah, batinnya juga begitu. Jadi ikhlas seperti itu. Sama. Maksudnya apa? Seandainya nanti itu dibuka hatinya, kalau seandainya ada orang bisa membaca hatinya, dia nggak malu. Karena apa? Sama dengan dohirnya. Seandainya ada orang melihat bisa membaca hatinya antara dohir dengan batin sama. Bukan dohirnya baik ngadep kepada Allah, ternyata itu pandangannya ngelirik ke orang. Ada yang lihat saya enggak ini? Saya lagi sholat nih. Ada yang lihat enggak saya lagi begini? Sedekah, merah kiri kanan. Ada yang lihat saya enggak kalau waktu sedekah? Nah kalau kita mencari-cari orang yang melihat itu tidak ikhlas. Maka beda waktu sholat di masjid berapa rakaat? Kalau berani dua rokaat atau sepuluh rokaat, maka di dalam rumah yang sepi pun berani sepuluh rokaat. Kalau kita sholat semasjid bisa banyak, tapi di rumah tidak bisa banyak, itu tidak ikhlas. Susah, berat sholat di rumah, males, karena nggak ada yang lihat. Tapi kalau sudah di masjid, Masya Allah, Ibu Haji ini ya Allah, sudah puasa Senin Kemis terus, kalau sholat sunat paling kuat, semakin kuat nih. Wah, tambah semangat tuh. Karena ada yang ngomporin tuh, lihat. Itu adalah iblis ya. Iblis ada di apa? Goda hati kita sehingga senang kalau disanjung orang, sehingga semangat ibadah kita itu karena sanjungan dari orang. Baik. Ini saja kalau bicara masalah ikhlas, ini luar biasa panjang sekali. Mungkin tidak akan kita perlebar, hanya akan kita ulas tentang ikhlas ada penyakit yang merusak ikhlas namanya ar ria itu merusak keikhlasan kita. Jadi setan itu begini. Setan itu punya pintu-pintu untuk menggoda bangsa manusia. Mula-mula yasudduna an sabilillah. Mereka mula-mula disebutkan dalam Al-Qur'an setan itu menghalangi orang untuk berjalan di jalan Allah, ngelarang untuk ibadah. Bu, jangan ngaji. Bu, jangan puasa. Bu, jangan bangun malam. Pak, jangan sedekah. Itu iblis setan itu godanya jangan ibadah. Tapi karena para bapak ibu itu punya ilmu, ya. Nah, aku harus sedekah infak mumpung di Ramadan nih. Kalau saya menyumbang di Ramadan lipat ganda, maka saya harus disihkan di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Berjuang untuk bersedekah dan infak, berjuang untuk bangun malam. Akhirnya sholat bangun malam. Setan pertamanya sel, aduh ini sudah aku larang sholat, masih sholat. Sudah aku bilang jangan sedekah, masih sedekah. Uh. Masih sholat orang ini, masih sedekah. Setan itu nunggu sebentar. Ditahan lagi masih nggak mau. Masih tetap sholat orang ini. Baik. Sholat di BCI. Kalau sholat jangan sedikit. Yang banyak sekali ya. Semangat tuh. Memangnya kenapa setan kok banyak-banyak? Sebab kalau sholatmu banyak kan kamu disebut orang soleh, orang baik. Tuh lihat, ini kata setan tuh. Jadi setan setelah melarang ternyata setelah itu nyuruh. Setelah menyuruh orang banyak ibadah, banyak sholat, setan diam-diam tersenyum sambil berkata, Nih, aku punya senjata. Akan aku tusukkan di dalam hatimu, yaitu senjata riya. Makanya sudah sedekah satu miliar, nggak dapat pahala. Sudah sholat sampai bungkuk, ternyata nggak dapat pahala. Itu setan pinter ya. Jadi masuk pintu namanya pintu ria. Suruh ibadah, ibadah yang banyak. Jangan 200 ribu saja, mah kurang. 500 ribu kurang. 1 juta kurang. Tatanya apa? Di situ yang juga, Masya Allah Pak Haji ini sedekahnya banyak. Iya. Tidak ada banyak kayak saya. Hmm, habis tuh amal ibadahnya. Jadi setan tuh godanya pinter. Jadi setelah tidak boleh beramal, masuk pintu namanya pintu ria. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sangat halus yang namanya ria itu maka orang tidak boleh berkata bahwa dirinya itu tidak riak. Hati-hati. Riak itu ngeri. Sampai digambarkan oleh Rasulullah akhfa min bin namlatis sauda ala sahratis samma filailatil zulma. Yang namanya riak yang merusak keikhlasan amal kita, yang merusak pahala kita, yang namanya ria itu digambarkan oleh Rasulullah akhfa min dabibin namlatis sauda. Lebih halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Filailatid dulma di kegelapan malam ala sokhratis somma berjalan di atas batu hitam. Itu Nabi Muhammad menggambarkan. Bukan semut loh ya. Kaki. Bukan kakinya. Langkah. Jadi yang namanya riak itu masuk ke hati orang itu halus. Tiba-tiba sudah ada di dalam hati. Jadi masuknya ke hati seorang hamba itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Lu, eh, gelap sekali. Itu adalah riak. Ngeri pokoknya riak itu halus. Ada ibu-ibu di kantor tuh Masya Allah. Ibu baru di kantor. Kerja di kantor baru karena kerja di kantor baru nih Masya Allah kebetulan kantornya kantornya ibu-ibu yang baik Ibu yang satu ini masyhur dengan Senin Kemisnya Yang satu rajin sedekah Yang satu senang silaturahmi Jadi ibu-ibu ini punya kebaikan semuanya Lah ibu yang baru ini biasa bangun malam Tapi gak ada yang tahu Dia mau ngasih tahu sadar Kalau saya ngasih tahu kan riak ya Makanya diem Akhirnya ibu yang rajin puasa itu lagi ke kamar mandi. Apa komentar ibu yang lain? Ibu, ibu kan baru di sini. Ibu tahu enggak ibu yang ke kamar mandi itu? Enggak tahu. Ibu itu puasa Senin Kemisnya enggak pernah putus sudah 30 tahun. Ibunya baik, cantik, Masya Allah. Iya dia, oh ya Masya Allah. Eh giliran yang satunya lagi ngambil minum. Yang satu komentar lagi, ibu tahu ibu yang ngambil minum ini? nggak tahu kenapa. Eh, dermawan. Sudah orangnya baik, cantik, supel, dermawan. Semuanya kebaikannya disebut. Dia mikir, kok nggak ada yang tahu kalau saya punya kebaikan ya? Mikir. Diam-diam komunikasi dengan setan. Gimana caranya setan? Kasih tahu aja kata setan. Oh enggak, kalau saya ngasih tahu kan riak ya. Saya bangun malam bu, kan riak, nggak enak kan? Halus setan itu godanya. Tenang saja kata setan, tenang. Kalau sudah ibu-ibu kumpul, nanti ikuti petunjukku, kata setan. Oh iya. Akhirnya ibu-ibu pada kumpul. Nguap bu, nguap sambil molet. Ah. Ya ibu capek, semalam lembur ada kerjaan banyak ya. Endak bu, semalam saya bangun malamnya agak terlalu awal. Oh ibu sering bangun malam Iya baru 20 tahun hmm, Masa ya pinter gara-gara nguap Tuh setan jadi canggih. Oh, berhasil tuh setan. Pokoknya jangan merasa bebas dari godaan setan untuk menghapus amal itu. riak itu canggih setan itu dahsyat. Habis tuh amalnya. Oh, ibu ini suka amal. Jadi jangan mengatakan diri kita sudah ikhlas. Pokoknya itu cirinya. Kalau orang sudah ngomong ikhlas, itu tidak ikhlas. Karena riak itu masuk ke dalam hati kita itu halus. Kita tidak bisa menilai ikhlasnya seseorang dan riaknya seseorang. Maka jangan nilai orang, nilai diri sendiri. Orang yang kelihatannya berbuat riak, belum tentu riak. Hati-hati, jangan nilai orang seenaknya. Ya kan? Orang belum tentu riak. Ya pak, ada orang bersedekah. Di saat bersedekah, ke masjid. Tiba-tiba ngomong sama yang masjid. Saya mau sedekah pak, tapi tolong. Setiap Jumat diumumkan kalau saya Bu Haji ini telah sedekah ya, sampaikan Bu. Ini ikhlas atau riak? Kok tahu Ibu? Sudah dikasih tahu nggak boleh tahu? Ayo dari mana Ibu tahu? Nggak boleh. Nggak boleh menerai orang riak. Padahal hati itu Ibu sangat ikhlas, kan? Kok tidak? Jangan nilai riaknya orang. Baru dibilangin jangan nilai, Ibu sudah nilai. Nah, ini salah. Orang itu bukan ahli riak sebetulnya. Dia itu nyumbang 100 juta ke masjid tapi ngomong, Pak DKM tolong kasih tahu ke pengurus masjid dan umum kalau saya nyumbang 10 juta. Nyumbangnya 100 tapi diumumkannya 10 juta. Gatel toh enggak kira-kira? Berat kan? Jadi jangan nuduh orang riak. Itu saja sudah baru dikasih tahu ibu-ibu nilai orang lain riak. nggak boleh. Ini ya. Nggak boleh jangan ngomong orang riak sholat di depan orang Allah wabar riak. Nggak usah kok tahu. Malaikat saja tidak tahu. Jadi intinya jangan nilai orang itu riak. Selesai. Jangan ngurus orang. Urus diri sendiri. Begitu sebaliknya bu. Masya Allah ada orang bu. Ini luar biasa ngajar di sana sini para bapak ngajar di sana sini setiap ngajar itu masya Allah nggak mau dikasih duit ikhlas atau tidak Hah? ikhlas atau tidak khusnudon mah boleh insya Allah eh tapi kita tidak tahu hati orang bu bisa saja dia itu nggak nerima bayaran dari sana sini cuman pengen disebut orang-orang paling ikhlas satu Cirebon Wah ibu ustadz itu Masya Allah paling gak mau dikasih duit Paling ikhlas ya Nah kalau dia menikmati gelar ini Sudah tidak ikhlas Tapi ibu gak boleh seudon Asalkan orang itu seperti itu Katakan itu orang eh Beda ya Khusnudan ikhlas mah boleh Suudon riak gak boleh Tapi ibu takut ngomong ikhlas saja Takut tadi <laughs> Jadi lihat kalau urusan ikhlas khusnudan Insya Allah orang ini ikhlas Tapi kalau riak jangan nuduh orang Baik, ini loh jadi ilmu riak ini penting sekali untuk kita pelajari agar kita tidak terjerumus di dalam beramal banyak ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rinciannya ini sudah pernah kita bahas dalam pengajian kita akan tapi tidak apa-apa kita hadirkan sekelumit tambahan dan insya Allah akan kita lanjutkan beberapa hadis Nabi tentang ngerinya yang namanya riak dan juga paling ngeri adalah riaknya ustadz ini kan tentang ustadz. Riaknya ustadz, semoga Allah menjaga kita semuanya. Mungkin kita tidak seikhlas niatnya para ulama, akan tapi semoga niat kita dimasukkan niatnya para orang soleh. Dan digolongkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau mikir godaan di hati kita buahnya, subhanallah. Jadi, insyaAllah nanti akan kita lanjutkan pembacaan tentang ikhlas bagi seorang guru dan ikhlasnya seorang murid harus terus digembleng hati kita untuk benar-benar menjadi hati yang ikhlas wallahu a'lam bissawab selanjutnya kita mengajak kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya kami persilakan Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di musolah kami itu ada seseorang ketika membaca kalimat tauhid itu pada bacaan La ilaha la apa itu? La ilaha illallah Jadi di sana itu Kalau dalam tulisannya itu kan pendek Jadi la ilaha illallah Nah itu Boleh tidak atau Apakah ada perubahan arti? Kemudian berikutnya Yaitu Ada seorang khotib pada awal khutbah yang kedua itu kalau tidak salah bacaan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ila akhirih dia membacanya innallaha ya'muruna tambahan huruf nun nah itu bagaimana hukumnya kemudian juga yang ketiga akhir daripada penutup doa umumnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di sana ada yang membaca subhanaka. Yang kalau saya itu subhana rabbika. Enggak ada subhanaka, jadi di sana ada tambahan kaf. Itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam e, membaca Al-Qur'an atau tadarus itu ada yang apakah harus mengikuti e, apa ya petunjuk-petunjuk di Al-Qur'an seperti e, apa sujud tilawah ya. Sujud tilawah ya? Sujud tilawah dan ada juga orang yang menyampaikan juga apa ya kalau ada diucapkan Nabi Alaihissalam ada yang menyerahkan gitu. dan lain sebagainya ada tambahan-tambahan ada yang Allah ada yang laknat Allah dan lain sebagainya itu bagaimana <clears throat> dan selanjutnya eh, kecepatan membaca Al-Quran kecepatan membaca Al-Quran itu sebaiknya bagaimana apakah untuk dirinya sendiri wah ini saya udah betul atau orang yang mendengarkan. Bagi telinga yang masih awam, kadang-kadang kalau terlalu cepat, terlalu cepat itu wah mana yang panjang pendek, yang tajid dan lain sebagainya tidak. Itu sebetulnya kalau di dalam tadarus eh, kecepatannya sebagaimana. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara tentang keikhlasan, Bu ya. Kebetulan ada orang bekerja, kemudian punya anak buah. Gak apa-apa disebut anak buah karena anak itu kan sesuatu yang disayang, buah itu kan sesuatu yang nikmat kan, makanya anak buah lah. Terus anak buah, anak muda itu eh, menurut saya, saya selama eh menurut bahwa amat sangat amat sangat jarang ditemuin orang seperti dia yang selalu menolak kalau diberi hmm, maaf uang gitu. Jadi memang dia punya punya penghasilan dari tenaga honor yang relatif nggak seberapa menurut penilaian kita ya. jadi kan wajar kalau dia membantu pekerjaan terus ada diberi gitu. Nah orang seperti anak muda itu selalu menolak nggak nggak usah nggak usah karena dia merasa sudah ada honor gitu e, menurut menurut orang itu bahwa layak kan diberi nah yang jadi masalah karena selalu menolak maka selalu dibilang ini ambillah ikhlas ikhlas banget gitu nah itu kan dengan ikhlas banget itu kata Buya nggak boleh kalau memberi orang itu dengan mengucapkan ikhlas banget e, karena demikian susahnya sehingga uang itu harus dimasukkan ke tasnya gitu. Itu tuh jarang amat baru ditemuin orang seperti yang seperti tenaga honorer seperti dia itu eh, itu bagaimana dihubungkan dengan keikhlasan yang Buya eh, ini kan. Dan insya Allah uang itu adalah halal Buya, Buya yang untuk diberikan. Ibaratnya dalam satu kelompok ada lima orang mengerjakan ya eh, semua itu kan mendapat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang la ilaha illallah memang tidak diperkenankan dengan sengaja menambah satu huruf pun dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena kalau ditambah dengan sengaja maka itu nanti akan merusak bacaannya dan di sini merusak bacaan ada dua yang bisa derajat sampai syirik jika berubah maknanya menjadi makna syirik. Kalau tidak sampai berubah kepada makna syirik, dia telah merubah lafat. Ya, merubah lafat yang sudah jelas. Seperti Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, lafat takbir dan lafat la ilallah. Ini sudah seperti itu, maka jangan sampai menambah-nambah mat yang tidak pada tempatnya. Kalau disengaja ini berbahaya. Kalau disengaja itu antara syirik dengan maksiat. Tahu maknanya berubah masih dipaksa, syirik. Tapi kalau nggak tahu maka dosa. Jadi paling ringan dosa. Ini. Misalnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Hanya dipanjangin. Allah. Sementara dalam bahasa Arab kalau hamzah dipanjangin itu yang satu menjadi hamzah istifham. Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Nah, ini kan nggak benar. Jadi diingatkan saja dengan cara yang halus. Tapi banyakannya orang begitu tuh nggak sengaja, nggak sadar. Hanya barangkali pengen memfasihkan la ilaha illallah la ilaha illallah. Tak tanya la ilaha. ya ini nggak sengaja, hari perlu diingatkan dengan cara yang halus. Jangan dihentikan dikirnya. Dan juga karena hati orang itu perlu dijaga. Sebab kebenaran itu pun kalau kita pengen mengucapkannya harus pakai strategi. Caranya kapan kita menyampaikannya. Kemudian juga sama. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sebab yang memerintahkan adalah Allah. Allah inna Allah ya'muru bil adli. Allah menyuruh untuk berbuat adil wal ihsani berbuat baik. Wa itaidil kurba memberi kepada kerabat-kerabat dengan pemberian. Yang mereka katakan Allah, Allah adalah ya'mur mufrad. Satu, kalau menjadi ya'muruna lah kalau dia itu tidak tahu ya namanya orang tidak tahu dimaafkan. Tapi kalau ya'muruna itu menjadi mereka. Allah ya'muruna enggak. Jadi secara bahasa salah. Kalau sengaja mengetahui maknanya, ya harus ditanya maksudmu apa. Kalau maksudnya adalah menganggap Tuhan lebih dari satu, ya syirik. Nah kalau dia tidak tahu, ya dimaafkan. Perlu dikasih tahu saja. Ini karena maknanya beda. Sama subhana. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati. Maha suci Tuhanmu Rabbil izzati amma yasifun yaitu subhanaka Bika, Lah ini jelas salah dari segi tarkib saja. Bisa saja dalam bahasa Arab itu kaya ya ada namanya iltifat noleh. Subhanak maha suci engkau ya Allah. Bisa saja. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Kemudian Rabbika ini beda. Kita pisah. Bisa saja kalau ditafsiri seperti itu. Akan tapi yang benar juga subhana, memang subhana rabbika. Kalau harus diterjemahkan dalam bahasa, kalau harus dirinci di dalam urusan bahasa Arab, mudah sebetulnya. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Mungkin harus menjadi Rabbi. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Rabbi wa ya Rabbi sebagai Tuhanku. Nah ini baru benar maknanya. Subhanak Masuk engkau ya Allah, Rabbi, maksudnya ya Rabbi, wahai Tuhanku. Bukan Rabbika. Nah ini adalah hanya kesalahan. Kami yakin ahli iman, kalau ngomong begitu biasanya kepleset. Karena memang mirip. Subhana Rabbika Rabbil, Subhanaka Rabbika. Bisa ketukar, ke, selip lidahnya, kebelet, ke apa, ke serimpet lah. Atau, ya namanya omongan, bisa saja itu perlu diingatkan dengan kalimat yang baik. Kemudian kalau ada orang membaca Al-Quran disebut nama Nabi, memang itu disunnahkan kita membaca solawat. Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi kapan itu? Dianjurkan selagi kita tidak di dalam solat. Kalau di dalam solat kita tidak boleh memperbanyak urusan dengan sesuatu yang di luar. Kalau di luar solat, ya bahkan di dalam solat pun tidak membatalkan solat Asalkan tidak di saat kita membaca surat Al-Fatihah. Kalaulah makmum lagi membaca surat Al-Fatihah, kok imamnya membaca Muhammadur Rasulullah. Gak usah disambung dengan solawat. Karena syaratnya surat Al-Fatihah harus nyambung, menyambung. Kalau di luar Fatihah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi. Boleh. Kemudian kalau mendengar neraka, disunahkan juga kita minta perlindungan. Kalau disebut ayat Al-Quran tentang neraka, Rasulullah yang menyebut Nabi Muhammad sendiri kalau mendengar ayat tentang seksa disebut Nabi Muhammad yasta'id billah minta perlindungan dari Allah. Kalau mendengar surga disebut minta, boleh, nggak apa-apa. Sehingga ada misalnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin bukanlah Allah itu paling uh, bijaknya dari para hakim-hakim yang nggak bakal dolim bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini tidak ada masalah dan boleh. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah melakukan jawaban itu semua asal kita tidak lagi membaca Al-Fatihah. Kalau kita lagi membaca Al-Fatihah sebagai makmum, sempurnakan Fatihah dulu sebab syaratnya Fatihah tidak boleh kemasukan kalimat lain selain Fatihah. Membaca Al-Qur'an itu untuk siapa? Untuk diri sendiri yang pertama. Yang kedua adalah untuk orang lain yang menginginkan. Maka dari itu kalau baca Al-Qur'an itu jangan terlalu keras sampai orang terganggu. Nah, kalau tidak terlalu keras, itu kalau ada orang yang pengen dengar memperhatikan. Kalau tidak, dia bisa melakukan yang lainnya. Karena ada perintah wa idza quli al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, karena kalau ada Quran dibaca, kita mendengar, diperintahkan untuk mendengar. Bahkan mendengar di sini ada yang mengatakan sampai derajat wajib kalau orang mendengar Al-Qur'an. Akan tapi ternyata di sini Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Di sebuah kampung Islam Al-Quran dipemandangkan di mana-mana. Nah kalau nanti orang setiap mendengar Al-Quran wajib mendengar bisa bubar aktivitas semuanya. Maka di sini ada adab. Kalau membaca Al-Quran itu adalah Jangan sampai itu nanti mengganggu orang yang lagi istirahat, lagi tidur. Makanya membaca Al-Quran di tengah malam keras-keras itu tidak bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa karena ganggu orang. Biarpun bacaan Al-Quran. Tapi ada satu tempat yang sudah umum, jadi tidak bakal mengganggu. Cuman sebetulnya ada pertanyaan, siapa sih orang yang bakal terganggu dengan Al-Quran? Kalau ada orang baca Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, keras kan? Biarpun keras Al-Qur'an tidak bakal mengganggu ahli iman sebab ahli iman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau sudah disebutkan ayat Al-Qur'an tambah iman. Jadi yang benci Al-Qur'an dikumandangkan orang yang hatinya sakit. Tapi apapun bentuknya ada adab, jangan ganggu orang yang tidur. Sehingga akhirnya disimpulkan oleh para ulama, membaca Al-Qur'an boleh mengangkat suara tapi jangan sampai ganggu orang yang lagi istirahat, lagi tidur. Ini tempatnya. Jadi ingat, membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Karena Al-Quran. Yang mendengar dapat pahala. Kemudian masalah, ada seorang anak, orang diberi tidak mau. Dan semestinya orang itu seperti itu. Tidak mudah menerima pemberian dari orang. Dan itu adalah jiwa ifah aziz izzah. Ada jiwa mulia. Jadi tidak mudah memberi pemberian. Kecuali dari orang tua sama guru jangan ditolak. Anda boleh menerima pemberian dari siapapun. Karena pemberian itu kadang-kadang takut ada imbal balik, perendahan. Ada orang jiwanya jiwa mulia. Tidak bisa menerima pemberian dari orang. Ada sebaiknya jiwa jelek. Minta terus sudah punya duit. Meminta-minta. Oh, itu jiwa hina. Ada orang namanya Makanya ada kalau pemberian ada minnahnya tidak wajib kita menerima. Minnah itu apa? Berat di hati kita. Ada orang biarpun hanya jual ini kasus di Solo ada seorang jual intip. Intip itu adalah kalau kita masak nasi dengan kom dengan dengan ya pokoknya intip sisa nasi yang nempel di pancinya itu kalau dikerok nanti dicampuri dengan kuah lodeh atau apa itu enak. Lah itu dijual, ada orang jualnya memang itu. Harganya cuma 3000, rupanya dikasih duit 10000. Ya karena yang beli ini adalah orang kaya 10000 ribu ngapain saya ambil lagi Gak mau diambil Dikejar saya kembalikan. Oh tidak buat ibu. Jawabnya apa? Tidak. Saya hanya akan memakan asal hasil usahaku. tidak halal buat ibu boleh. Tidak. Karena hajiwanya mulia, bukan tamak, bukan malah disembunyikan. Oh, enggak ingat lupa. Alhamdulillah syukurin. Enggak, tidak nerima itu ada jiwa mulia kayak begitu itu. Makanya ada orang afib Kalau kita bersedekah dengan orang yang seperti ini pahalanya lipat. Ada ibu-ibu janda di kampung tidak pernah minta, nggak pernah nampakkan kalau dia butuh. Ada. Makanya kalau pengen sedekah cari orang-orang begitu itu. Suami tidak ada, dia melarat, kerjaan juga. Orang kan bisa bayangin dapat duit dari mana ya. Pikirin begitu itu. Tidak pernah minta. Kalau dikasih pun kadang-kadang Masya Allah. Tidak langsung diambil. Itu namanya orang afif. Mulia. Lah sedekah kita kepada orang yang begitu itu lebih hebat daripada sedekah kepada orang yang suka minta-minta. Disebutkan orang afif, janda-janda tersembunyi. Orang yang tidak tamak kepada pemberian, itu mulia. Ini adalah, makanya sisi lain, kalau memberi orang seperti itu, jangan ambil. Nggak dia diambil. Tinggal saja, masukkan rekeningnya atau masukkan sakunya, beres. Ya, kalau mau ngasih, kasih. Allah jatuh kadang-kadang. Kalau disalami pun kadang-kadang belum tentu mau orang ini. Dan kita menemukan, oh enggak. Caranya gimana? Sudah kita tinggal saja. Kasih surat ini untuk ibu, ibu halal selesai. Alamat kita tidak kita titipkan, bingung ya, mbak dikembalikan, dipakai insya Allah. Paksain kasihkan ini. Makanya kadang-kadang kalau anda memberikan orang-orang semacam itu jangan langsung ke tangannya. Ogah-ogahan mengambil. Ya. Kadang-kadang tidak nyaman orang. Kadang-kadang orang mau ini sibuk ya. Ini ibu, ibu ini duit. Ya, dia tidak segan. Nerima itu tidak enak. Kalau masih kasih Taruh di bawah sudah nyampe nih bakal dicatat oleh Allah tidak masuk ke tangan. Makanya termasuk jenis aib ngasihkan langsung ke tangan nih. Ini bingung akhirnya. Ustadz dikasih ke tangannya, capek usahnya Ini pusing ini, mau salaman ngasih gini sudah. Sudah tidak usah ngasih saja ya. Pasti ini, ini lagi begini. Ini yang mau salaman silaturahmi sama orang sibuk ngurusi amplopnya <laughs> nanti. Tidak usah dikasih sudah. Kasih yang Jadi ada mengasih itu ada adab. Kalau anda tulus ikhlas, tidak perlu melalui tangannya orang tersebut. Kasihkan masuk saku, masuk ini. Kan yang kita ajarkan anak-anak. Kalau ngasih orang jangan ke tangannya, masukkan ke sakunya tinggal pergi beres. Kadang-kadang ngasih itu berharap semoga tidak diterima. Anda atau tidak? <laughs> Alhamdulillah tidak diterima. Sebab kalau sowan ke kiai harus bayar nih. <laughs> tidak, datang ke kiai karena Allah ya. Bukan harus membawa duit, membawa ini adalah musibah itu nanti. Datang karena hati niat baik, insya Allah kiai-kiai ya seperti itu. Kiai pengen datang, Anda datang dengan ketulusan hati, tidak usah membawa amplop, membawa beras, membawa ini. Kalau masalah pemberian Anda bisa melalui cara lain nyampe, tidak usah laporan kepada kiainya ya. Allah tahu dicatat nanti oleh malaikat. Itu ikhlas. Lain. Anda pun kalau ngasih di kampung Anda orang yang seperti itu, nggak minta-minta. Perhatikan itu. Waduh, doanya mujarab, makbul tuh orang. Ya, orang ini ada orang seperti itu nggak mudah nerima. Tapi ada orang tamak, sehat ngaku sakit, punya duit ngaku nggak punya. Kalau cerita ke orang, masya Allah, saya belum makan, padahal tadi sudah indomie tiga. Ya, lah itu musibah orang kayak begitu tuh tamak. Nah ini ada kayak begitu itu. Jadi justru kalau ketemu orang semacam itu perhatikan itu orang kuliah dan banyak kita juga menemukan waktu kita kuliah itu ada. Subhanallah, anak tidak pernah ngeluh Padahal selama kuliah tidak pernah mendapatkan kiriman. Dan tidak pernah ngomong kalau saya ini nggak punya duit. nggak ada yang tahu kalau nggak punya duit. Baru terungkap setelah berapa waktu temannya cerita dia tidak pernah mendapatkan kiriman. Setelah dengar subhanallah rizkinya lebih banyak dari yang lain setelah itu. Semuanya pada mikir. Dan dia pun tetap mengatakan enggak saya cukup. Lihat orang mulia kayak begitu. Tapi ada orang memang jiwanya jiwa fakir melarat kemana-mana ngaku nggak punya duit, nggak punya duit ya. Kalau sudah orang dibangun seperti itu, yang halal diberikan saja dia masih tidak mau, tidak bakal dia ngaku melarat untuk rebutan zakat, nggak mungkin. Sebab kalau sudah bab zakat orang kaya pun jadi melarat kan. Di kampung semuanya daftar, saya dapat bagian zakat, padahal dia kaya. Ini musibah. Tapi giliran subayar zakat semuanya jadi melarat. Semua jadi nggak mau melarat, tapi kalau sudah uh, eh, sudah bayar zakat tidak ada yang mau bayar zakat, tapi giliran pembagian zakat, masya Allah. Nah ini adalah musibah di dalam hati. Maka dari itu semua dari kita tuh belajar, belajar untuk bagaimana menata hati kita. Termasuk di saat memberi itu harus kita punya adab, khususnya orang tua anda. Orang tua itu tidak mau nerima barang dari kita Jangan kalau ngasih bah ini duit, kurang ajar nih, Gak bakal diterima sama orang tua. Kasih ditinggal atau bagaimana caranya? Belikan apa gitu? Sama orang tua ngasihnya begini. Sama guru, sama ini sama orang tua, khususnya orang tua. Orang tua gak mau ngambil dari anak, lihat. Rata-rata orang tua sudah nak buat kamu saja nak. Kalau kita pengen menyenangkan orang tua, belikan barang jadi beres ya. Kalau Ama, uh, kita tahu kesukaannya apa. Kalau suka sate, belikan sate. Jangan tanya, ibu mau sate? Tidak usah, ini saja nak. Pasti ngomong gitu. Tanya sebabnya. Karena apa? Yang dipikir orang tua itu memberi kepada anak itu seperti apa. Nah ini yang masih punya orang tua sepuh. Perhatikan kesenangannya apa. Melalui orang lain kalau perlu tanya. Belikan saja, jangan tanya. Kalau tanya, orang tua pasti ngomong, nggak usah nak. Cukup, makan ini aja. Cukup, baik. Ini adalah adab. Intinya subhanallah, jangan tamak dengan pemberian orang, ya. Kemudian sisi lain kalau Anda ingin bersedekah, biasalah dengan cara yang ikhlas. Tidak usah pakai nama, itu pun nyampe ya. Kalau Anda sedekah, misalnya ibu namanya Azizah, lalu memberikan sedekah ke sebuah yayasan atau masjid atau apa, diganti namanya Ra Abdur, diganti Abdurrahman. Namanya Azizah. Tapi di amplopnya diganti dengan Abdurrahman. Nyampe enggak pahalanya? Malaikat enggak bisa dibohongi, enggak akan ketuker tuh yang namanya pahala itu. Ya baik. Kapan dalam tiap-tiap amal itu yang didahulukan eh, kenapa dalam setiap amal didahulukan oleh niat? Apakah ada amal yang tidak perlu diniati lagi? niat itu ada dua macam. Niat yang kita bahas adalah ketulusan atau keikhlasan. Adapun urusan ibadah memang ada urusan niat maksudnya menghadirkan niat agar ibadahnya sah, niat sholat. Bukan berarti kalau sudah niat sholat pasti ikhlas, belum. Jadi niat yang dijadikan rukun di dalam ibadah lain pembahasan niat yang kita bahas masalah ikhlas. Jadi niat di dalam ibadah itu apa? Tujuannya agar terpisah antara kebiasaan sama ibadah. Orang berdiri, sholat berdiri kan? Kalau berjalan, berdiri atau tidak? Jadi berdiri itu ada berdiri untuk membedakan. Jangan sampai berdiri ngapain? Berdiri. Ada bedanya kalau sudah niat nah usolli Allah Akbar berubah ke salat. Kalau begini saja, ngapain? Nongkrong nunggu bapak, nunggu ibu, nunggu anak. Jadi ini harus niat ini agar kita itu mengarahkan ibadah kita itu kepada ikhlas karena Allah. Nawa itu usolli, aku berniat untuk salat. itu somahotin, aku niat untuk puasa. Maka hukum niat adalah wajib. Kalau amal ibadah tidak dibarengi niat, maka amal itu tidak sah. Innamal a'malu bin niat, itu niat sebagai rukun di dalam ibadah. Tetapi yang kita bahas pada saat ini adalah ikhlas, tulus di dalam kita beribadah, beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada lagi. Apakah Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan? Kapan kita bahas Lailatul Qadar? Ya, setiap bulan Ramadan. Setiap tahun ada Lailatul Qadar. Bisa saja di awal Ramadan, 2 Ramadan, 5 Ramadan, 20 Ramadan, 21 Ramadan. Dan tidak usah dicegat-cegat. Pokoknya sepanjang bulan Ramadan ibadah dapat Lailatul Qadar nanti. Sebab ada orang nyegat, nyegatnya tanggal 21. Eh sudah kelewat tanggal 17, mau apa ya? Jadi Lailatul Qadar itu maka dari itu di bulan Ramadan ayo kita berbanyak dengan taraweh, dengan ibadah. Saya pernah ditawari sesuatu yang aku inginkan, tapi saya malu untuk menerimanya dan saya menolaknya. Apakah yang saya lakukan itu salah atau tidak? Tidak. Karena pemberian dari siapa harus kita perhatikan. Tidak semua pemberian harus kita terima. Ya barangkali risk pertama rizki dia halal atau tidak. Cara memberinya seperti apa? Kemudian misalnya barangkali ada orang memberi itu diberikan kita dari barang yang tidak halal. Dia adalah seorang pekerjaannya haram semuanya ngasih hadiah, nggak perlu kita terima. Tapi kalau orang kelihatan memang benar-benar pengen memberi kepada kita, pengen sedekah. Jadi maksud hati orang kan bisa terlihat dalam bicara ya. Dia membantu, mau ini. Lah kalau ada orang datang ke sini, kemudian sudah masyhur dia itu calon legislatif atau calon wali kota atau bupati, terus nyumbang, ayo, maksudnya apa? Ya tidak diterima, nggak mau. Makanya yang nyalonkan bupati wali kota nggak usah nyumbang ke sini, gitu jelas. Caleg lagi gampang. Jadi kalau urusan dengan Al-Bahjah gampang, percuma ngasih tetap saya tidak didukung gitu. Alhamdulillah kalau sudah begitu kan alhamdulillah mulai dua tahun ini apa mulai pilkada kemarin sudah ada yang ganggu. nggak pernah ada nawarkan sumbangan. Dulu mah ada, sekarang alhamdulillah aman ya. Karena kita tidak akan terima dari yang seperti itu. Kalau mau nyumbang selalu kita ngomong, nanti kalau sudah jadi atau sudah nggak jadi baru ngasih. Jadi kadang-kadang ngasih itu maksud jelek itu tahu, Anak gadis kalau dikasih anak laki-laki jangan langsung terima. Kadang-kadang ada maksud. Hadiah tas manis cantik. Ada untuk apa? Adik-adikku yang aku cintai. Hati-hati. Tidak semua pemberian harus Anda terima. Kalau perlu Anda menjadi wanita yang mulia. Sebab kalau sudah diberi kayak terbeli. Gak enak. Kalau ketemu masa gak nyapa. Lewat gak senyum. Masa di telepon gak ngangkat. Di SMS gak bales tuh setan. Jadi tidak semua pemberian harus Anda terima. Anda perpikirkan dulu kira-kira men menjadikan selamat hatiku atau tidak. Semua pemberian dari siapapun. Baik, siapapun Anda. Yang fakir, yang kaya. Yang ustadz, yang murid. Jadi pemberian harus diperhatikan. Termasuk ada Sayyid Muhammad Maliki itu muridnya nggak boleh menerima zakat semuanya. Kami dengar seperti itu informasinya. Termasuk Santri-santri di sini tidak diperkenankan menerima zakat karena tanggungan kita enggak. Nah, ini aturan supaya mereka tidak biasa dengan pemberian dari orang. Dan juga termasuk anak-anak kami pun tidak kita biasakan menerima dari orang-orang. Karena kalau semua memberi musibah nanti di anak-anak kita. Jadi tidak usah ngasih kepada anak-anak kecil kita ya. Apapun itu tidak usah dikasih sudah. Nanti sudah kita yang belikan semuanya. Jadi tidak usah belikan ini Ya udah kalau masalah hadiah-hadiah yang selama ini ini kami terima dengan senang kalau hadiah enggak. Tapi kalau sudah duit kepada anak langsung itu kadang-kadang berbahaya. Ya, kadang-kadang menjadikan anak ngerti duit nanti anak kami ya, ya ngasihnya cuma sekali, hidupnya setiap hari kita yang dapat, minta lagi, minta lagi. Jadi insyaallah lah dicukupi oleh Allah. Akan tapi bukan bukan mohon maaf yang pernah memberi kami senang, cuman kami mengajari anak kita itu untuk tidak terlalu senang dengan pemberian nanti khawatir Lihat di orang, ibu saya senang itu. Kalau anak kami yang minta pasti dikasih tuh. Nah itu musibah. Baik. Masih sudah kelewat. Ini saja insya Allah semoga terjaga kita dari yang namanya riak ya. Dan semoga kita bisa menjadi orang ikhlas, sedekah yang ikhlas khususnya di Ramadan ini. Jangan gara-gara takut riak lalu tidak sedekah sedekah perangi itu akan hilang liak secara otomatis. Banyak fakir miskin, masjid, pesantren, madrasah bantu membong Ramadan, itulah yang menjadikan hati kita semakin subur dengan keikhlasan dan akan menjadikan rezeki kita melimpah ruah bertambah. Ini saja mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan dan ketulusan ya Allah dalam amal ibadah kami. Jauhkan kami dari riak ya Allah. Jauhkan kami dari riak ya Allah Dan beri, jadikanlah orang yang telah memberi Pada pesantren ini Membantu pesantren ini ya Allah Membantu kami Membantu pendidikan anak-anak yang ada di sini Baik dengan tenaga, pikiran Ilmu atau uang ya Allah Dan bantu Memberi apapun kepada kami Ya Allah berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah Dan lipat gandakanlah rizki mereka ya Allah Lipat gandakan rizki mereka ya Allah Lipat gandakan rizki mereka ya Allah Ya Allah Dan jangan sampai amal kebaikan yang mereka lakukan untuk kami Santri kami dan anak-anak kami Keluarga kami ya Allah Tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat Ya Allah Ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat Berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami Kasih sayang cinta karenamu Ya Allah Dan jauhkan kami Ya Allah dari permusuhan dan persengketaan Ya Allah berikan kepada kami semua kemudahan dalam segala urusan kami Dan berikan kepada kami husnul khotimah Mati dalam keadaan iman Ya Allah Iman, iman, iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul Fatimah. Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.